Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiy ba'da. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala mulai pada pagi hari ini kita akan membaca kitab yang sangat mulia dan merupakan ilmu dasar dalam artian ilmu yang penting, wasilah perantara untuk semakin kita bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan benar serta dengan pemahaman salafuna as-salih. Na'am barakallahu fikum. Yaitu kitab Na'am barakallahu fikum Al-Waraqat. Na'am, Nadmul Waraqat yang dikarang oleh Imam Al-Amriti, Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih yang mana beliau memang na barakallahu fikum mahfidzakumullah nah karangannya dalam masalah na barakallahu fikum pantun atau puisi ini mengenai ilmu usul ini sangat mensakup dan juga penting kita na barakallahu fikum kita miliki atau kita perlu memahaminya nah barakallahu fikum yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih yang mana Syekh Muhammad bin Shalih al itu nah sangatlah banyak keutamaan beliau dan juga perjuangan beliau kalau kita perlu menyebutkannya. Namun secara globalnya beliau adalah salah seorang daripada ulama ahlu sunnah wal jamaah yang karangnya sangat banyak sekali baik dalam masalah usul juga punya masalah lughah bahasa Arab juga punya bahkan beliau punya karangan eh, syarah terhadap matan jurumiyah syarah terhadap alfiyah malik paham ya Kemudian masalah usul sudah kita bahas kemarin al-usul min usul matanya beliau miliki, syarahnya juga beliau punya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kitab yang sekarang kita akan kita baca ini kita Nah, barakallahu fikum Nadmul Waraqat itu pantun atau puisi. Nah, barakallahu fikum mengenai ilmu usul yang dikarang oleh Al-Imam Syarafuddin Al-Imriti rahmatullah alaih. Nah, beliau syarah juga dengan syarah yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Nah, kita jadikan kitab ini sebagai nah pelajaran yang selanjutnya setelah usul al-usul min usul nah barakallahu fikum sebenarnya sudah mewakili cuman tidak masalah kita baca kitab ini dalam rangka untuk mengambil faedah yang selanjutnya karena beliau Syekh Muhammad bin Shalih al juga punya karangan lain nah barakallahu fikum syarah mandumah usul fikih wa qawaid am ya itu setelah kitab ini biasanya kitab itu dibaca juga Nah, karena kitab usul ini juga bertingkat-tingkat sebagaimana kitab nahwu. Dan kitab yang sering dipelajari yang paling tinggi kitab mudzakirah. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimatullah alaih itu kitab usul juga. Nah, namun kitab tersebut bisa dikatakan kitab tinggi karena bahasanya bahasa yang agak berat. Dalam artian berat bagi yang belum memiliki ilmu dasar lugah bahasa Arab barakallahu fikum. Namun kalau sudah nah barakallahu barakallahu fikum dilatih dalam artian bertahap sedikit demi sedikit ilmu dasarnya, enam al min usul, kemudian berikutnya enam syarah dan warakat eh, dan semisalnya insya Allah akan mudah untuk memahami kitab tersebut. Nah. Jadi kitab ini bentuknya adalah puisinya atau pantun, kurang lebih ada sekitar 211 211 pantun atau puisi. Nah, barakallahu fikum yang insyaallah taala akan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih al secara terperinci dan mudah dipahami insyaallah taala. Naam. Oleh karena itu perlu Nah, kita perhatikan dan insya Allah akan semakin mudah karena sudah kita mempelajari yang sebelumnya yaitu al-usul bin ilmu usul. Adapun tujuan barakallahu fikum mempelajari ilmu usul itu bukanlah sebagai tujuan yang puncak dalam artian ghoyah karena betapa banyak dari kalangan nah barakallahu fikum al-falasifah al-kalam atau di kalangan kalangan orang hizbiyin atau ahlu bidah wa dhalal al batil mereka terkadang karena sudah pandai dalam ilmu usul akhirnya Nah, mengalahkan atau meninggalkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah demi mengedepankan kaidah usul. Paham Itu keliru juga ya. Nah, walaupun mereka bergaya, ini kaidah usul seperti ini. Kamu nggak pernah belajar usul atau bagaimana? Karena demi untuk menyelamatkan apa? Hawa nafsu mereka, oleh karena itu dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah pun diterjang. Itu nggak benar ya. Justru kita memahami atau mempelajari ilmu usul barakallahu fikum agar kita semakin beradab dengan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah meletakkan pada tempatnya. Paham ya? Jadi Al-Qur'an dulu kedepankan kemudian baru kita keluarkan kaidah usulnya. Misalnya seperti itu. Nah, namun manakala tidak berseberangan kita gunakan kaidah usul tidak masalah. Paham ya? Cuman kalau berseberangan jangan mengedepankan kaidah usul kemudian meninggalkan syariat eh, barakallahu fikum dalil yang asasi yang inti itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham salah ya? Jadi ilmu usul atau usul fikih ini termasuk ilmu alat wasilah perantara sebagaimana ilmu bahasa Arab. Paham ya? Bukan dijadikan ghoyah puncaknya. Mahfum? Ewana barakallahu fikum. Kita langsung saja halaman yang ke-15. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita jelaskan, kita jabarkan mungkin tidak cukup dalam waktu satu jam atau setengah jam. Karena sangat besar sekali faedah dan keutamaan atau penyebutan bismillahirrahmanirrahim tersebut. Cuman kita rinci, kita ringkas atau kita sebutkan secara global saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini para muallifin terdahulu maupun nah sekarang mereka seringnya mengedepankan lafaz bismillahirrahmanirrahim dalam rangka apa di antaranya tabarruk mencari berkah. Nah, dan juga dalam rangka isti'anah. Nah, karena dalam ba itu ada maknanya ba isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi dengan tulisan atau catatan atau muhadarah atau yang semisalnya yang akan disampaikan setelahnya. Karena seringnya bismillahirrahmanirrahim itu kan. Nah, karena bismillahirrahmanirrahim ba di situ barakallahu fikum bukan ba lil musahabah. Berbeda dengan kelompok sesat dari kalangan Mu'tazilah, Zamakhsyari dan misalnya ba'lil lil musahabah. Jadi, nah barakallahu fikum, aku menulis, aku mencatat, aku berbicara beriringan dengan apa? Beriringan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bersama-samaan dengan pertolongan Allah taala. Paham ya? Nah, jadi menyamakan itu perbuatan hamba itu disamakan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala padahal perbuatan hamba setelah kehendak dan nah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Paham masalah ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi seakan-akan hamba berbuat, Allah Taala berbuat. Itu nggak tepat ya. Jadi maksudnya maksudnya maksudnya hamba ini jadi dia berbuat itu bersama dengan perbuatan Allah Taala itu loh. Itu nggak tepat ya. Yang tepat adalah perbuatan hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Agar diberkahi dan nah barakallahu fikum diberikan manfaat pada tulisan ini atau pada muhadarah atau pada ucapan-ucapan yang disampaikan setelahnya. Paham ya? Nah, misalkan bismillah, kita mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau belajar bismillah, mau kerja bismillah. Itu karena ada unsur isti'anah di situ. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi makanannya, minumannya, kerjaannya. Paham? Nah. Kemudian faedah yang kedua para barakallahu fikum bismillahirrahmanirrahim. Para ulama kenapa mereka nah barakallahu fikum mengawali dengan kitab-kitab mereka, karangan-karangan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Pertama, na'am iktidaan bi kitabillah jalla wa ala dalam rangka mencontoh apa Al-Qur'anul Karim haitsu anna Allah jalla wa ala bada fi kulli suratin bil basmalah illa suratal baraah dari sisi Allah Subhanahu wa taala memulai pada setiap surat itu dengan apa dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surat al-baraah bedakan basmalah dengan tasmiyah kalau basmalah sempurna bismillahirrahmanirrahim kalau tasmiyah bismillah paham ya oleh karena itu syariatkan ketika mau makan bismillah, tasmiyah. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar hadisnya Umar bin Abi Salamah. Rasulullah suatu ketika menasihatkan kepada beliau, "Nah, ya gulam, samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik samillah tasmiyah." Bismillah. Cukup. Walaupun kalau misalkan dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya cukup-cukup saja, cuman yang syariatkan bismillah tasmiyah tadi. Mau makan bismillah. Enggak perlu disempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Karena beda tasmiyah dengan apa? Nah, barakallahu fikum dengan nabas malah. Mau menyembelih bismillahirrahmanirrahim atau bismillah? Eh? Bismillah cukup. Tasmiyah. Paham ya? Nah, buat bismillahan itu sebutkanlah nama Allah SWT bismillah kamu sebut. Mau salah ya? Ewan barakallahu fikum. Itu yang pertama, mencontoh nama Al-Qur'anul Karim dari sisi Allah Subhanahu wa taala mengawani pada setiap surat dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Al-Bara'ah dikenal dengan surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah, surat Al-Fadhihah. Paham ya? Al-Fadhihah. Nah, karena itu membongkar rahasianya, gerak-geriknya orang-orang munafikin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga membongkar kejelekan kejahatan orang munafikin dalam surat Taubah itu. Mafhum? Ewa na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu apakah ayat daripada Al-Quran atau surat tersendiri atau dia termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah atau ayat tersendiri pendapat yang sahih barakallahu fikum hafidhukumullah bismillahirrahmanirrahim adalah ayatul mustaqillah ayat tersendiri bukan bagian dari surat Al-Fatihah ayat tersendiri yang tercantum dalam Al-Quranul Karim fungsinya untuk apa? na'am barakallahu fikum untuk na'am memisahkan antara salah satu surat dengan surat yang lainnya kecuali surat Al-Bara'ah tadi itu pendapat yang sahih jadi bismillahirrahmanirrahim tidak masuk dalam surat Al-Fatihah surat Al-Fatihah pendapat yang sahih berdasarkan dalil yang ada. Nah, barakallahu fikum dimulai dari alhamdulillah rabbil alamin. Sebagaimana sabda Rasulullah saw alaihi wasallam, qasamtus salata baini wa baina 'abdi apa? nisfain. ini masih surah Al-Fatihah, salat di situ. ya? Aku bagi surah Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku dua bagian. Baru setelah itu dimulai alhamdulillah rabbil alamin ila akhir hadis. Mohon salah ya. Nah, itu mengenai faedah bismillahirrahmanirrahim. Dan masih panjang lebar lagi bisa dilihat dalam kitab-kitab yang ada yang lainnya mengenai Ar-Rahman maknanya apa, Ar-Rahim maknanya apa. Kita langsung masuk pada mukadimah inti daripada pembahasan kitab ini. Jadi kitab yang akan kita bahas ini kita mengenai apa? Usul fikih. Paham ya? Mengenai usul fikih. Nah, dasar-dasar pokok-pokok berkaitan masalah fikih. Nah, cuman nanti ada pertanyaan di sini akan kita sebutkan juga, mana yang didahulukan mempelajari ilmu usul fikih dulu atau fikihnya langsung? Wah, ini kan penting. Bagaimana kamu atau kita mempelajari fikih nggak tahu usulnya? Nah, yang satunya lagi bilang, ya tutup fikih dulu karena kalau kita mempelajari, mempelajari usulnya, fikihnya nggak tahu ya sama aja padahal kita setiap hari butuh fikih. Paham ya? Salat butuh fikih. Ya enggak? Nah, kemudian wudu butuh fikih, ilmu fikih maksudnya ya. Nah, kemudian qadul hajah butuh fikih. Kalau kita belajar usulnya bagaimana? Masalah tiba-tiba al ashlul amr dan wujub. Orang awam bingung. Paham ya? Oleh karena itu pada asalnya fikih didahulukan. Cuman beriringan dengan mempelajari fikih, mempelajari usul-usulnya. Karena kalau kita ajarkan pertama kali usul fikih orang awam, bingung nggak? Bingung. Pak, ini al-asl fil amr yadullu ala wujub. Hukum asal daripada sebuah perintah menunjukkan wajib. Apa yang wajib, Pak? Bingung. Paham ya? Diajarkan fikih bagaimana wudhu, bagaimana salat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, paham ya? Nah, tapi beriringan dengan itu disisipkan ilmu usul fikih. itu ya? Nah, seperti itu. Agar kita dalam artian sebagai apa? Hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya. wa syai' fi mawdhi'ihi. Naam. Al-muqaddimah pembukaan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. fa hadha al-khamis 'ashar min عشر safar 'am nam 15 wa 400 wa alf wa fihi نبتدئ qira'ata kitab nadmul waraqat fi usul fikri nas'alullah an yu'inana ala fahmihi wa atmamih. Perhatikan ini, ini mukaddimah ini beliau sampaikan waktu itu ketika beliau memulai membaca kitab ini. Nah, kata beliau fahada yang mustabat. Sama juga ya ternyata ya. Kita juga ada Sabtu sekarang ya. Nah, alhamdulillah ya. Cuman beda tahunnya, paham ya? Nah, fahada yang mustabdi maka ini hari Sabtu. Nah, al-khamis asyar tanggal 15 min syahri sofar dari bulan sofar tahun am 15 wa arba'mi'ah wa alaf seribu na kalau fikum 415 1415 pada tahun 1415 sudah lama berarti ya na kalau fikum maksudnya 1415 Hijriah paham ya nah wa pada hari tersebut nab tadi kita akan memulai qiraat kitab Nadbul Waraqat bacaan kita terhadap kitab nampak untuk puisi warokat ini berkaitan masalah usul fikih. nasallahu an yu'inana ala fahmihi wa itmamih. Amin. Naam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongan kepada kami atau kepada kita semuanya untuk memahaminya dan menyempurnakannya. masyaAllah ini ya. Saya langsung baca aja. Usul fikih ala ismi Usul fikih itu sebagaimana namanya. Usul fikih. Usul fikhin. Dasar-dasar pokok masalah fikih. Yakni yanbani alaihi fikhu. Maksudnya yang terbangun di atasnya fikih Dikituan saya pemahaman hasilnya ya. Nah, barakallahu fikum wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, yafqahu mana yafhamu. Karena al-fiqh itu masalah ya maknanya adalah al-fahm. Saya kita lewati dulu ya. Naam. Eh, jadi nah barakallahu fikum hafizakumullah wahlul 'uqdatam uraikanlah ikatan atau kesusahan dalam ucapanku yafqahu qawli agar mereka memahami ucapanku. Paham ya? Jadi, nah barakallahu fikum, fikih itu maksudnya adalah al-faham secara bahasa. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, eh yufahimu fid din. Yufahimuhu fid din. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi fikih secara bahasa al-faham. Sudah kita lewati dulu pada al-usul min al-usul. Naam, di awal-awal itu. Tapi tidak masalah. Naam. Kemudian kalau aslun itu sendiri apa? Aslun, kalau usul itu jamak dari asal. Ya, yang asal itu kan pondasi atau inti. Eh, alladhi yubna alaihi ghairuh ya enggak? Sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Paham ya? Pondasi rumah, pondasi masjid. Itu berarti di atasnya dibangun enggak? Nah, secara bahasa seperti itu. Nah, kalau aslus syajar berarti apa? Akar-akarnya itu. Paham ya? Karena dari awal dari nah barakallahu fikum, nah akhirnya menjulang ke atas itu loh. Pohonnya itu. Paham ya? Nah, batangnya itu. Jadi bawahnya tadi. Nah, Wa hunaka syai'un yusamma bi usul fikih. Di sana ada sesuatu yang dinamakan dengan usul fikih. Wa hunaka syai'un akhar yusamma bi qawaidul fikih ya ini. Di sana ada lagi nama lain namanya qawaidul fikih, kaidah-kaidah fikih. dasar-dasar pokok masalah fikih ada, kaidah-kaidah fikih juga ada yang dikenal dengan kitab Al-Qawaidul fikihnya itu. Eh, yang paling bagus untuk pemula di antaranya dikarang oleh Al-Imam sadi Al-Imam sadi bahasanya juga mudah karena beliau adalah gurunya Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini murid daripada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimatullah alaih. Paham maksudnya ya? Beliau juga punya karangan kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Bentuknya pantun atau puisi. Matannya juga milik beliau, milik alim uh, Syekh As-Sa'di ini. Syarahnya juga beliau sendiri yang mengarah dan mudah dipahami. Nah, namun sudah kita sebutkan ya, untuk masalah kaidah fikih itu kembali kepada lima kaidah kubro. Paham ya? Nah, eh, Al-Qawaidul Fiqhiyah tarji' ila khamsati qawaid kubro. Paham ya? Jadi kaidah fikihnya itu kembali pada lima kaidah yang kubro. Pertama, al-umur lima qasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Yang kedua, al-yaqin la yazul bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqah tajlibut taisir. Perkara yang memberatkan akan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, barakallahu fikum la dharar wa la dirar. Paham ya? Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh juga membahayakan orang lain. Kemudian yang kelima adalah al-adah muhakkamah. Adat istiadat yang sudah dijadikan kebiasaan atau dijadikan hukum. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Lima kaidah tersebut yang paling besar kenapa? Karena nanti akan berputar di bawah lima kaidah tersebut masail-masail permasalahan-permasalahan yang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, fa usul fikhi maka usul fikih yabhatsu fi adillatil fikih. Berarti ini usul fikih itu yang dibahas adalah mengenai dalil-dalil fikih itu loh. Paham ya? Dalil-dalil fikih tersebut itu yang dibahas dalam usul fikih. Nah, ya globalnya yang sering kita dengar apa usul fikih itu? Ilmun yubhatsu an kaifiyat istikhrajil ahkam min adillatiha nah ijmaliyan itu. Nah, yaitu ilmu nah barakallahu fikum yang membahas barakallahu fikum yang diketahui dengannya apa? bagaimana tata cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalilnya yang masih global. Oh ya, Itu usul fikih itu. Misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, na'am dari firman Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah, ini kan artinya berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, itu kita akan bisa mengeluarkan hukum di situ. Apa hukum berpegang teguh dengan tali Allah? Hukumnya apa? Wajib. Nah, tahunya dari mana? Nah, ada kaidah usul di situ dikeluarkan dari apa? Eh, akhirnya kita bisa mengeluarkan hukum dari dalil yang kasih global tadi itu. Eh, sih global ini. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Global enggak? Ini perintahnya itu wajib atau sunnah atau apa? Global enggak? Global. Akhirnya kita mampu mengeluarkan hukum dari situ. Hukumnya wajib. Nah, dari mana ilmu usul tadi? Apa kaidahnya? Al asl fil amr yadullu 'alal wujub. Paham belum? Hukum asal daripada sebuah perintah menunjukkan wajib berarti iktisam berpegang teguh dengan apa? Tali Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an dan Sunnah wajib. Mampu belum menerapkan? Paham, paham maksudnya ya? Nah, jadi seperti itu. Perlu diperhatikan. Apa hukum syirik haram? Tahunya dari mana tahunya? Nah, kita sekarang mencoba mengeluarkan apa? Mengeluarkan hukum dari dalil yang masih global. Wala tusyriku bi syai'a. Ya. Wa'budullaha wala tusyriku bi syai'a. Dan jangan kalian sayatnya apa? Wala tusyriku bi syai'a. Dan jangan kalian berbuat atau jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang larangan enggak? Larangan. Masih global larangannya. Larangan ini makruh lil karaha atau lit tahrim, ya enggak? Untuk makruh atau untuk haram masih global. Nah, kita berani mengatakan hukumnya haram. Berarti hukum itu kan kita mengeluarkan hukum dari dalil yang global. Paham ya? Taunya dari mana? Dengan usul dari itu. Kalau kita nggak tahu kaidah usul bingung. Buktinya mana? Sisi pendalilnya mana kalau ini syirik itu wajib? Eh, syirik itu apa? Nah, barakallahu fikum adalah haram. Mana pendalilannya? Kan kalau kita belum belajar usul bingung. Oh, ya mana ya? Padahal lafaznya itu kalau misalkan orang ini pandai debat itu misalkan, mana syirik enggak enggak ada larangan syirik. Syirik haram itu enggak ada. Asyirku haramun. Tulisan lafaz seperti itu enggak ada itu, paham ya? Terus bagaimana tahu pendalilan bahwasanya syirik itu haram? Kita katakan di sini larangan. Dalam kaidah usul apa? Al-asl finnahi ya dulu ala tahrim. Namanya. Berarti hukum asal daripada sebuah larangan adalah haram. Nah, sekarang wala tusyriku bisyai'in ah, larangan enggak? Larangan berarti hukumnya haram. Paham belum? Jadi kaidah usul barakallahu fikum, ilmu usul adalah ilmun yu'rafu bihi na'am kayfiyatu istikhraji al-ahkam min adillaha min adillatiha al-ijmaliyah. Paham ya itu ya? Ilmu yang diketahui dengannya bagaimana tata cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil yang masih apa? global. Mahfum soalnya ya? Nah, pada sini fa usul fikih yabhasu fi adillatiz dzikr. Nah, usul fikih itu yang dibahas nanti masalah dalil-dalil fikih itu dari Al-Qur'an dari As-Sunnah baru keluarlah hukum nanti. Wa qawaidul fikih adapun kaidah-kaidah fikih tabhasu fi masail fikih. Ya, naam. Kalau kaidah fikih itu nanti yang dibahas mengenai apa? permasalahan-permasalahan fikih Nah, permasalahan-permasalahan fikih yang ada keterkaitan dengan dalilnya. Bukan untuk mengeluarkan hukumnya bukan ya. Nah, permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan mengenai dalil yang ada. Kita lihat, walaisa laha ilaqatun bil adillati itlaqan. Tidak ada keterkaitan atau sangkut paut dengan dalil-dalil secara mutlak ada. Paham ya? Fa kitabu qawaidul Ibnu Rajab, maka kitab kaidah-kaidah kaidah fikih yang dikarang oleh Ibnu Rajab, masalan sebagai contoh, la yabhasu bil adillah, tidak membahas masalah dalil tapi kalau usul fikih bahas dalil, dalil ini menunjukkan wajib atau haram. Paham ya? Dalil ini menunjukkan sunnah atau apa? Dalil ini menunjukkan makruh atau apa itu, paham ya? Kalau usul fikih seperti itu. Paham ya? Dalil ini apakah umum atau khusus? Di mana itu? Di usul fikih. Tapi kalau kaidah fikihnya, kaidah fikihnya itu membahas apa? permasalahan-permasalahan fikih di situ. Paham ya? Nah, bagaimana kalau seandainya syariat ini misalkan dia tidak mampu untuk berdiri? Ya, salatnya tapi dengan duduk mampunya. Ada kaidah fikih Nah gitu. Ada kaidah fikih al-masyaqqah tadribut taisir. Perkara yang berat yang mendatangkan kemudahan. Apa itu ya? Nah, dalilnya ini ini nih baru gitu. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau intinya kalau kaidah fikih itu kaidah dulu baru dalil biasanya gitu. Amin. Tapi kalau usul fikih ini dalil dulu baru usulnya. Kamu lo bedanya? Misalkan, nah, kenapa kau sholat dengan duduk boleh? Padahal dia, eh, karena dia tidak mampuan, tidak mampu. Nah, kenapa? Kaidah fikihnya apa? Al-masyaqqah tadil taisir Sholat perkara yang berat kan datang kemudahan. Dalilnya mana? Nah, baru yuridullahu bikumul yusra la yuridu bikum usra. Fattaqullaha masata'tum. La yukallifu nafsan illa usaha seperti itu. Jadi kalau kita telusuran globalnya gitu ya. Jadi kalau kaidah fikihnya itu nanti nah barakallahu fikum kaidah dulu untuk membahas itu masalah fikihnya, kemudian setelah itu apa baru dalilnya mana? Oh dia, seringnya gitu. Tapi kalau usul fikih, paham ya? Nah, kita nah barak lihat dalil dulu. Nah, dalil ini menunjukkan apa? umum atau khusus? Wajib atau nam mubah? Ha? Wajib atau haram? Paham ya? Nam. Setelah itu menunjukkan wajib. Dalilnya eh, kaidahnya apa? Usulnya apa? Nah, seperti itu. Apa dia ya maksudnya? Bedanya ya. Paham salah ya? Nam. Kita lihat sini, enggak perlu panjang lebar ini. Wa inna ma yabhasu fi qawaid wa dhuwafid fil fiqh. Hanya saja ilmu kaidah fikih itu membahas mengenai kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dalam ilmu fikih. Yang bani 'alaiha masail ya, am yang terbangun di atasnya masail permasalahan-permasalahan. Satu kaidah misalkan al-masyaqqah buta isir. Ini kan masalahnya ini kan kaidah yang besar ini. Ya, semua perkara yang memberatkan mendatangkan kemudian. Nah, dibangun di itu, dibangun di atas kaidah tersebut masail permasalahan-permasalahan. Tidak mampu salat dengan berdiri dengan duduk. Tidak mau tidak mampu ingkar mungkar dengan tangan dengan apa? lisan. Kaidahnya masuk ke situ nanti. Paham ya? Yang jelas perlu diperhatikan. Lakinna usul fikhiyah bahasa fi adillatil fikhi. Akan tapi usul fikih, ilmu usul fikih itu membahas mengenai dalil-dalil fikih wa qawaidha dan kaedah-kaedahnya. Berarti secara tidak langsung lengkap itu loh. Wa hadha huwal farqu bainahuma. Nah, dan inilah perbedaan antara keduanya. Oleh karena Syekh Muhammad alaihi wasallam rahmatullahi, alaih beliau mengarang kitab eh, yaitu dan beliau syarah juga syarah mandumah qawaidul mandumah apa? Usul fikih wa qawaidah. Ha? Mandumah usul fikih wa qawaidah. Jadi itu plus usul fikih plus kaidah fikih itu loh. Paham ya? ya? Insyaallah kita baca nanti kalau ada kesempatan. Insyaallah ini ya kita selesaikan dulu lah. Sabar. Nah, barakallahu fikum. Nah. Nah, barakallahu fikum bahwa usul fikih saya insyaallah taala ma'nahu fi kalam mu'allif rahimahullah taala. Adapun mengenai usul fikih akan datang pembahasannya nanti sebagaimana yang ucapan atau yang dijelaskan oleh atau yang diungkapkan oleh al-muallif rahmatullah alaih. Maksudnya al-muallif ini adalah al-Imam Imriti rahmatullah alaih. Paham ya? Nah, beliau memang dikenal dengan al-Imam al-Imriti seperti itu. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita ambil satu lagi atau kita ambil selesaikan dulu tiga lagi. Nah, masalah tuh permasalahan ini penting nih, perhatikan permasalahan ini penting. Hal yang bagi an dalam ilmu, an dalam ilmu usul fikhi al-fikhi au yuqaddam al-fiqhu alaih. Nah ini yang Anda tanyakan tadi. Yang sudah kami sebutkan di awal tadi. Mana yang lebih pantas? Apakah lebih pantas mendahulukan ilmu usul fikih atau ilmu fikih? Atau mendahulukan fikih dulu baru ilmu usulnya? Itu pertanyaannya. Jawabannya oleh ba'dul ulama, sebagian para ulama mereka berkata rahimahullah taala qaddimil usula hatta tabniya alaihi furu'. Dahulukanlah ilmu usul sampai hingga eh, terbangun di atas nama furu' cabang-cabang fikih. Fa'rifa eh, fa'rif usul fikih qabla an ta'rif al fikih ini. Eh, ketahuilah ilmu usul fikih sebelum mengetahui fikih. Ini yang pertama ya. Nah, pendapat yang pertama, dahulukan ilmu usul dulu, ilmu usul fikih dulu dari eh, sebelum kamu memasuki ilmu fikih maksudnya. Ketahuilah ilmu usul fikih dulu sebelum mempelajari ilmu fikih. Wa qala ba'dul ulama rahimahullah bal yuqaddam al-fiqh. Bahkan didahulukan ilmu fikih. Kenapa? al insana yumkinu an al fiqha duna an yarji'a ila usul fikih. Benar enggak nih? Dikarenakan manusia itu mungkin untuk mengenal, mengetahui fikih, bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana na barakallahu fikum hafizukumullah na wudu dan semisalnya. Ya kan? Tahu enggak? Tahu. Nam duna an yarji'a ila usul fikih tanpa harus kembali kepada usul fikih. Benar enggak nih? Kenapa? Li'anna ilma usul fikhi, naam, li'anna ilma usul fikhi. Ini yang tepat usuli ya, karena mudaf ya. Li'anna ilma usul fikhi, dikarenakan ilmu usul fikih itu la yabhathu fil fikih. Nah, tidak membahas masalah fikih gitu loh. Paham ya? Nanti tidak membahas masalah fikih. Wa inna yabhathu fi adillatil fikhi. Hanya saja ilmu usul fikih itu yang dibahas adalah dalil-dalil fikih itu loh dalil yang dipakai untuk fikih itu. ya, dalil yang dipakai untuk memahami agama itu itu yang berat dalam usul fikih. Bukan pemahaman agama secara zatnya itu loh. Paham belum? Nah. Wa hina eh, maka pada waktu itu pula lah yumkinul insan memungkinkan bagi manusia an ya'rifal fikha qabla an ya'rifa usul fikih. Mengetahui ilmu fikih sebelum mengetahui ilmu usul fikih. Benar enggak nih? Benar kita wudu. Dulu kita awal belajar wudu seperti ini, salat seperti ini, zakat seperti ini, itu kita tanpa mengetahui usul fikih kan? Karena fikih itu sendiri pemahaman agama tersebut. Nah, pada pada perkara kita memahami agama nanti dibutuhkan yang namanya usul fikih. Ya, untuk membahas dalil-dalilnya Setelah kita paham masalah agama, nanti ujung-ujungnya nah ini yang kita pahami ini wajib perkara ini wajib atau haram atau nah, sunnah atau makruh itu kan baru butuh apa nanti usul fikih. Paham ya? Untuk untuk mengecek dalilnya itu loh. Menunjukkan haram atau enggak, eh, umum atau khusus. Kalau cuma pemahaman agama tanpa pada ilmu usul bisa itu loh aslinya. Nah, dalam sini wa hadha huwa alladhi alaihi al-amal al-jari min qadimiz zaman hatta nah barakallahu kata beliau dan inilah yang amalan yang senantiasa berjalan min qadimiz zaman sejak zaman dahulu fikih dulu berarti kita kan nah hatta inna ba'dal masyayikh bahkan hingga sebagian sungguhnya sebagian para masyayikh fima nasma' sebagaimana yang kami dengar yaqra'una al-fiqha mereka membaca fikih wala yaqrauna usul fikih itlaqan. Bahkan sebagian mereka enggak mau baca usul fikih secara mutlak. Namun walaupun demikian barakallahu fikum, kita tidak ada salahnya membaca usul fikih gitu loh. Cuman yang kita terapkan diletakkan pada tempatnya. Dalam artian kalau kita ngajar orang awam ya jangan belajar usul fikih, Eh, awal dakwah di awal, orang awam masuk kampung langsung belajar al-usul min usul. Paham ya? Nah, orang enggak bingung. Orang itu bertanya-tanya bagaimana caranya salat, zakat, puasa, haji malah dikasih tahu. Pertama, kita mempelajari ilmu al-usul min usul. Orang nggak paham. Eh, dia mau tahu, tahu bagaimana caranya salat, mau tahu bagaimana caranya zakat, mau tahu bagaimana caranya wudu, dipelajari langsung pertama ilmu usul. Kurang tepat ya. Jadi kita ajari manusia yang pertama kali adalah yang apa yang mereka pahami dulu. Yaitu fikih. Ya, bagaimana sholat, bagaimana wudhu, zakat. Sudah lama misalkan, sudah lama, barulah kita sisipkan dikit-dikit. Itu penting ya seperti itu ya. Namanya nah barakallahu fikum tatbik, paham ya? Praktek seperti itu penting soalnya apa soalnya? Nah, kalau kita misalkan ajarkan misalkan di orang awam tanpa melihat bulu dalam tanpa pandang bulu istilahnya, ya. tanpa pandang bulu orang baru atau orang lama langsung alfiyah malik misalkan. Ya kelengeran. Kelengeran itu maksudnya itu Allah musta'an maksudnya ya Nah, barakallahu fikum bikin mereka itu bosan lah istilahnya itu. Nah, Allah musta'an. Yang jelas semuanya letakkan pada tempatnya al uh, wad'u di fi ini. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Adapun inti pembahasan kita barakallahu fikum itu tadi sekitar mukadimah nah yang kita dengarkan dan kita jelaskan tadi mengenai ilmu usul fikih dan juga apa itu qaidul fikhiyah. Nah, barakallahu fikum serta mana yang dahulukan ilmu usul dulu atau ilmu fikih dulu sudah kita jelaskan secara